آله وأصحابه ومن والاه ما بعد قال الشيخ رحمه الله تاسع والعشرون yang ke-29 bab ma jaa fil istisqa bil anwa al anwa jamak dari an-nau bentuk tunggalnya nau istisqa talabus suqya seperti istighfar talabul maghfirah isti'anah talabul ma'unah rangkaian bab yang yang lalu. Di sini jelas beliau memasukkannya ke dalam kitab tauhid imma dia menjadi perusak tauhid secara kuli total bisa juga merusak tauhid dalam artian syirik asfar menjerumuskan pelakunya ke dalam syirik asfar kalau syirik syirik akbar dia ini seseorang atau mereka meminta kepada bintang tertentu agar bintang-bintang itu menurunkan hujan. Berdoa kepada bintang-bintang tersebut agar menurunkan hujan. Minta pertolongan, minta bantuan, seperti itu juga. Kemudian yang kedua, menisbahkan kepada bintang-bintang tersebut, menisbahkan kepada bintang-bintang tersebut turunnya hujan atau datangnya rezeki. Bahwa hujan ini karena bintang itu. Kalau tadi yang pertama langsung dia berdoa kepada bintang tersebut. Ya bintang kejora, bintang Venus atau yang lain meminta kepada bintang-bintang tersebut. Yang kedua, menisbahkannya pertolongan tersebut, keselamatan turunnya hujan karena kenapa kepada bintang-bintang tersebut. Nah, ini syirik akbar. Syirik ashar dia menjadikan bintang-bintang itu sebagai sebab. Menjadikan bintang-bintang itu sebagai Sebab tetap, tetap dia mengatakan bahwa ini Allah yang menurunkan hujan, yang menciptakan bintang. Tapi seperti ucapan kita, kalau tidak karena bintang itu, nggak turun hujan. Dia jadikannya se sebab. Nah, awal Allah yang menurunkan hujan, tapi dia jadikan itu sebagai sebab. Seperti ucapan kebanyakan kita menisbahkan kesembuhan, keselamatan, ya kalimat-kalimat untung ada fulan atau nah, karena obat ini nah, karena dokter fulan nah, ini syirik syirik asgar karena dia menisbahkan nanti menjadikan itu sebagai sebab padahal yang menciptakan ataupun yang menjadikan itu sebagai sebab adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik, وقول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون Taj'aluna rizqakum kalau siyakul hadi kalam dari ayat yang sebelumnya fala uqsimu bimawafi'in nujum wa innahu laqasamul law ta'alamuna azim innahu laqur'anun karim fi kitab maknun la yamassuhu illa al-mutahharun tanzilun min rabbil alamin Nah, نعم أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون Ada yang mengatakan bahwa rizki yang dimaksud di sini adalah al-ilmu wal wahyu. Sekitar itu. Al-Quran. Kalian jadikan bagian kalian dari Al-Quran itu. Nah, kalian mendustakannya. Tidak. Nah. Ini bagian penafsiran seperti itu. Ada juga yang menyebutkan bahwa makna ayat ini seperti dalam riwayat Ibn Abbas mengartikan rizqakum itu matar. Kalian jadikan matar hujan yang Allah turunkan itu kalian nis apa namanya annakum ya yakni kalian nisbahkan kepada nau kalian nisbahkan kepada bintang bahwa turunnya hujan itu adalah karena bintang bintang tersebut itu semuanya seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi tapi hadis itu lemah cuma disebutkan mauquf dari Ibnu Abbas yang mananya seperti tadi ini taj'aluna rusyukrakum lillahi ala ma anzala ilaikum al-matar wal ghaif annakum tukadzibun ay tansibunahu ila ghairihi tansibunahu ila ila ghairihi ini kamu jadikan syukurmu kepada Allah atas nikmat yang Allah turunkan kepadamu berupa hujan, pertolongan, rahmat itu kamu nisbahkan kepada selain selain Allah Jadi kalau yang tadi yang pertama, mana yang bermirip mirip cuma itu komom atau sisi yang lain. Tapi memang sebagaimana dalam Quran ya istilahnya kalaupun itu ber, sepertinya berbeda tapi khilafnya itu khilaf tanawu namanya. Khilaf tanawu perbedaan sifatnya variatif. Artinya ayat ini bisa dimaknakan seperti itu, bisa juga dimaknakan seperti tadi. Jadi bahwa karena kamu jadikan rezeki kamu yaitu berupa Al-Qur'an yang Allah turunkan kepada kamu, annakum tukadzibun, kamu menentangnya, kamu mengingkarinya seperti dalam sebagian riwayat Al Hasan Al Basri juga yang disebutkan pada Rasulullah lebih lemah. Nah, nah ini dasar mengapa beliau rahimahullah berdalil dengan ayat ini. Karena ada satu sisi penafsiran dalam hal ini adalah penafsiran Ibn Abbas bahwa yang dimaksud dengan rizqakum di situ adalah syukrakum lillah ala ma anzalailaikum minal ghaiz wal matar wal rahmah. Kamu jadikan syukur kamu kepada Allah yang itu dengan turunnya dengan Allah turunkan hujan, rahmat. Annakum tukadzibun yakni tansibunahu ila ghairillah. Tansibunahu ila ghairillah. Kamu nisbahkan turunnya nah, rezeki itu, turunnya hujan itu kepada selain selain Allah. Nah, itu sisi istidlal beliau sehingga sangat tepat pendalilan yang beliau gunakan. Nah, ini menunjukkan artinya seperti yang kita sudah lewati bab-bab di dalam kitab tauhid sama seperti bab-bab di dalam sahih Al-Bukhari. Artinya apa? Sama-sama hasil ijtihad penulisnya. Kalau di dalam kitab tauhid ini hasil ijtihad beliau rahimahullah Sedangkan dalam Sahih Bukhari itu nah jihad Imam Bukhari buah pikiran beliau tertuang dalam bab-bab tersebut bab kada wa kada kemudian beliau beristidlal dengan hadis qala haddatsana mal Abdullah bin Yusuf As-Sinisi misalnya qala haddatsana Malik qala haddatsana Salim atau nah <clears throat> Nafi' nah an Ibnu Umar nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kada wa kada itu biasanya seperti itu nah jadi beliau Nah, menyebutkan satu masalah, kemudian ini dalilnya. Dan biasanya setelah bab bab kata kemudian hadis itu biasanya itu yang jadi usul kalau dalam Sahih Bukhari. Bagaimana beliau juga di sini sekarang ayat kemudian hadis. <clears throat> Seperti itu juga Syekh Mukbil rahimahullah taala dalam sebagian kitab beliau. Qala wa an Abi Malik al ashari namanya Al-Harith bin Al-Harith. Abu Malik al Ashari Ada lagi Abu Malik Asy'ari yang lainnya disebutkan oleh Al-Hafidz ada dua di kalangan sahabat ini. radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية Empat perkara di tubuh umatku termasuk bagian dari urusan jahiliyah. Al-jahiliyah itu umur qablal mab'ats. Hal-hal yang terjadi sebelum terutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Nabi diutus itu namanya zaman jahiliyah. zaman jahiliyah. Kapan berakhirnya dengan diutusnya Nabi SAW zaman jahiliyah mutlak itu berhenti. Kapan asalnya? Sila para ulama. Ada yang mengatakan mulai dari zaman Nabi Nuh sampai zaman Rasulullah diutus. Ada yang mengatakan dari zaman Nabi Isa sampai Rasulullah diutus. Tidak penting. Pokoknya sebelum Rasulullah diutus itu zaman jahiliyah dan semua perkara yang menyelisihi Allah dan Rasulnya itu perkara jahiliyah. Itu perkara jahiliyah. Nah, berarti dengan diutusnya Rasulullah SAW masa jahiliyah zaman jahiliyah sudah tidak ada lagi. Tapi jah itu jahiliyah yang mutlak, yang muqayyad mungkin masih ada pada individu tertentu, masih ada pada kelompok tertentu, masih ada pada bangsa tertentu, wilayah tertentu. Nah, mungkin seperti Rasulullah bersabda kepada berkata kepada Abu Dar al Ghifari, Inna kamruun fika jahiliyah. Beliau mengatakan seperti itu ketika Rasulullah kaget Abu Dar al Ghifari. Afi kibari ya Rasulullah Apakah dalam usia setua ini masih punya watak jahiliyah, perilaku jahiliyah? Artinya ini jahiliyah muqayyad, bukan mutlak. Nah, ini seperti ini juga. Ini seperti ini juga jahiliyah muqay muqayyadah. Nah. Makanya ketika perkara ini di para sahabat mendapatkan yang seperti ini dari Rasulullah dan dikatakan itu adalah perkara jahiliyah, ini hal menyelisih Allah dan Rasulnya, mereka sangat kaget ketika dinilai punya watak-watak perilaku-perilaku jahiliyah dan mereka berusaha untuk menghilangkannya. Makanya Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an merasa terkena masa nah, apakah sudah setua ini ya Rasulullah saya masih punya watak jahiliyah. Pasalnya ketika beliau marah kepada salah seorang pelayannya. Beliau nyatakan, kamu anaknya si pula anak tukang ini. Apa itu perempuan itu, ibunya pelayan ini, ini sampai ke telinga Rasulullah. Tidak boleh. Ya, tidak boleh kata-kata seperti itu dan itu adalah perilaku jahil. Nah. Setelah itu Abu Dhar menebus kesalahan itu dengan apa? menghadiahinya pakaian antara anak Masya Allah dimuliakan pembantunya itu. Nah, dimuliakan oleh beliau. <clears throat> Ini artinya apa? Sikap mereka, watak mereka salah saleh radhiyallahu anhum tidak rela di dalam milik Islam mereka memeluk Islam itu masih punya bekas-bekas hal-hal yang menyelisih Allah dan Rasulnya dalam semua hal dalam hal akidah dalam hal manhaj ibadah suluk perilaku juga demikian ini kan perilaku kan muamalah dia dengan seorang pembantunya sampai tingkatan seperti itu makanya bahkan dalam hubungan lebih lagi, lebih lagi dan Rasulullah sudah mengingatkan dalam peristiwa hajatul Wada betul-betul beliau tegaskan kullu amrin jahiliyah tasaqadamai qadamai hadza atau eh, tahta qadamai hadis. Semua perkara jahiliyah itu di bawah kakiku, tidak boleh dibuka bukan lagi. Hina. Ta'assub. Ini anu, makanya Rasulullah marah walaupun gelar-gelar muhajirin ansor itu gelar-gelar yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Tapi ketika ada sahabat yang mengatakan, Ya lal muhajirin, ya lal ansor. Marah Rasulullah. Abi jahiliyah tibat. Wa ana baina arhurikum apa kalian seru saling menyeru dengan panggilan-panggilan jahiliyah sementara saya masih ada di tengah-tengah kalian? Golongan-golongan suku, bangsa. Nah, ya kelompok tertentu. Nah, boleh itu. Makanya sebagian sampai pada tingkatan ya, level-level yang bisa menimbulkan taasub itu mestinya harus memang harus dipangkas nanti bisa menumbuhkan taasub kalau mungkin ya artinya kadang-kadang ya kita harus hati-hati memang gambar misalnya kita seperti ya mungkin kalau kita di mahat punya anak sendiri nanti yang di al punya ada minyak punya sendiri nanti yang di mana toko punya sendiri ya nanti yang bagian ini punya sendiri kalau maksudnya memang tak asup nggak boleh tapi kan itu untuk menandakan identitas ya bukan untuk nah, seperti juga di ma'ahad kita supaya kenal orang oh ini santrinya ya nah, ini kan nah, sebenarnya kalau untuk sampai menimbulkan asup hati-hati ya jangan sampai membuat apa namanya Ya, kalau orang taat itu kan nanti kan dia merasa wah kalau yang bukan mahar dia tuh bukan ah gitu loh. Ya, ya tidak, tidak boleh yang seperti itu. Artinya bukan dianggap sebagai apa namanya mungkin teman atau saudara ataupun mitra. Ya itu yang harus kita kadang-kadang kan kena uh, di sebagai di bagian tempat lain kan kalau kita mungkin yang zaman SMA dulu lah, sekolah dulu. Kalau dia sudah labelnya SMA, dengan yang namanya STM yang sekarang SMK, dia itu nggak nggak mau dekat. Malah sana sering apa? Padu, ya tawuran, ya kan? <laughs> Mungkin yang seperti itu. Nah, itu maksudnya. Dia yang tasuk aja. Pokoknya yang namanya baju biru dongker ya. Jadi kalau di sini SMA kan, biru dongker. Nah, di sana juga banyak ada ada, ada istilah lagi STM 9 STM, STM 9 itu pakaiannya sama dengan SM yang STM 1, STM 2. STM 9 ini anu penjara orang musik apa narapidana. Jadi namanya dinamain STM 9. Karena nama, pakaiannya sama dengan anak-anak STM. tapi itu nah artinya tasuk itu jangan label-label gambar-gambar ataupun atribut yang bisa membuat kotak-kotak ya membuat sekat itu harus dihilangkan Hatta dalam hal yang paling mulia lagi dalam masalah apa? Bangsa. Bangsa di dunia paling mulia bangsa Arab. Tapi Rasulullah katakan apa? La al-fadla li Arab alal ajab. Tidak ada kemuliaan antara orang Arab, ya, orang Arab itu di atas orang ajam kecuali dengan takwa. Kecuali dengan takwa. Makanya di ketika para sahabat hal-hal yang seperti ini dikatakan jahiliyah itu betul-betul mereka buang aja sejauh-jauhnya eh, jauh-jauhnya bisa berbaris Abu Bakar Jilal bin Rabah Zaid bin Harithah Ammar bin Yasir Umar bin Khattab Suhaib bin Sinan Ar-Rumi ya dengan lagi Abdurrahman bin Auf para pembesar Quraisy orang-orang mulia Bani Hashim Ali bin Abi Thalib Abdullah bin Abbas, Abbas bin Abdul Muttalib. Bisa mereka berbarisan. Nah, tidak ada sekat di antara mereka. Bahkan ketika peristiwa apa lagi misalnya sampai-sampai Zaid bin Harithah merasa nah dia adalah bagian nah dia kan maula maulah Rasulullah SAW Bani Hashim kan ketika anak Hamzah, anak perempuan Hamzah bin Abdul Muthalib dalam peristiwa umrah tadi ingin ikut Rasulullah SAW ya ya berebut mereka Ali bin Abi Thalib merasa karena putrinya apa istrinya Fatimah bin Rasulullah adalah kerabat bibi dari kemudian Ja'far bin Abi Thalib eh, nah kemudian Zaid bin Haritha berebut. Saya adalah saudaranya Hamzah. Ya, saudara sei, seiman, merasa nggak ada sekat bagi dia. Kemudian Ja'far bin Abi Thalib juga merasa tapi kebetulan yang dipilih oleh Rasulullah dari tiga orang itu adalah Ja'far karena ibu dari anak tersebut saudara dari istri Ja'far. Jadi khalah. Dan dalam Islam juga yang namanya hadonah itu diserahkan kepada saudara perempuan ibu kalau ibu sudah nggak ada halahnya Jadi mana? Mas Ali itu jadi dia dapat ya wabilahnya ya. ya, ya. Saudara kan? Istrinya, istrinya saudara kan dengan yang meninggal. Iya. Nah, seperti itu dapat dapat seperti itu. Dan memang kalau misalnya pun tidak itu ahak punah. Bil Dia yang paling berhak merawat anak-anak saudara. Nah. Baik. <clears throat> amr min amril jahiliyah. Di sini jahiliyah muqay mukayyadah. La yatrukunahunna dan mereka tidak bisa meninggalkannya. Tapi subhanallah yang seperti ini pun kalau kita lihat para sahabat tidak tidak ah, ada di kalangan mereka yang merasa al-fakhru bil ahsab. Ada perkara ini di tubuh umat kata Rasulullah, tapi kalau kita lihat para sahabat belum tentu ini ada pada mereka. Setelah nah disebutkan oleh Rasulullah celaan al-fakhru bil ahsab, merasa bangga dengan kedudukannya. tidak ada mereka merasa lebih. Wa anu fil ansab. Mengejek, mengecam nasab. Wal istisqa bin nujum. Minta hujan dengan bintang. Wan niyaha dan meratapi mayat. Meratapi mayat nyebut-nyebut waktu fulan fulan pak eh mak eh, ibu ayah kakeknya disebut-sebut kepada siapa kami tinggalkan kemudian kenapa kok cepat kali pergi ya kan kadang-kadang kalimat-kalimat ini kan sering muncul dalam kemalangan peristiwa dan musibah menatap-natap seperti ini waqala qala Rasulullah SAW an-na'iha perempuan-perempuan yang biasa seperti ini meratap di dalam satu kalau dia tidak bertobat qabla mautiha sebelum mati tuqamu yaumal qiyamati dibangkitkan pada hari kiamat wa alaiha sirbal dan dikenakan kepadanya pakaian min qatiran pakaian bawah sirbal dari ter tahu kan ter kan aspal panas itu wadiron min jarab dan dir pakaian atas dari jarab kudis luka-luka ya luka-luka pemborokan -luka, itu nah, itu bagian atasnya ini kalau dia tidak bertobat, Kalau zaman dahulu dibayar, ya. Nah, sehingga mereka mereka harus jadi panggilan itu wanita-wanita panggilan ini harus betul-betul bisa pandai menangis. Nah, terlatih mereka, walaupun dia nggak bisa apa, ada yang memang apa mereka kadang-kadang yang, yang datang itu untuk apa takziah itu ada yang memang dia murni memang sedih ya, bisa nangis dia ada yang memang dia untuk cari uang untuk artinya mem, mem, mem, apa namakan apa? menghibur si orang yang kemalangan ini bahwa ternyata bukan dia sendiri saja, ada juga orang lain yang bersedih walaupun dia cuma ya, pura-pura ya, berangis karena supaya dapat uang. Pokoknya sedih lah. Nah, ini perkara-perkara empat perkara jahiliyah. Nah, meramal ataupun meminta ataupun menisbahkan hujan kepada bintang kalau diartikan juga dengan yang lain yang apa yang mirip dengan ini banyak sekali yang terjadi pada bagian besar kaum kaum muslimin nah Qala rahimahullah <clears throat> walahuma عن زيد بن خالد الجهني عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل Rasulullah SAW sholat bersama kami dalam suatu subuh, sholat subuh di Hudaybiyah setelah barusan bekas-bekas hujan tadi kanat minal lail di tadi malam. Falamman sarafa aqbala 'ala nas. setelah selesai beliau menghadap kepada kaum muslimin. Itu 1400 atau 1500 orang. Faqala kata beliau, "Hal tadruna madza qala rabbukum?" Tahukah kamu apa kata Rabbmu? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala Allah wa rasuluhu a'lam. Adab dari para sahabat menisbahkan mengembalikan ilmunya kepada Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala qala qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qala Allah Taala asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Pagi ini sebagian hambaku ada yang beriman kepadaku dan ada yang kafir kata Allah. Di sini juga menyebutkan mengisyaratkan adanya sifat al-qaul bahwa Allah berkah berkata. Tapi tidak bisa dinisbahkan mengambil dari sifat itu perbuatan Allah apa namanya nama nama Allah. Jadi al-qail tidak ada. Ya. Nah, walaupun sebagian ulama ada yang menamakan Allah itu mungkin al-qail, tapi ada yang menyatakan bahwa ini kalau al-qail itu sekedar berita boleh. Misalnya apa? Nah, kalau azza min qail. Seperti itu kan? Ini Allah itu asdaqul qailin. Paling jujur di antara yang berkata. Qala fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatih. Adapun orang yang mengatakan, hambaku yang mengatakan kata Allah, kami diberi hujan karena Allah karunia Allah dengan karunia Allah dan rahmatnya. Fadhalika mu'minun bi. Maka itulah yang beriman kepadaku kafirun bil kaukab. Nah, ingkar ya, ingkar kepada kaukab bintang. Tidak percaya kepada bintang. Wa amma man qala mutirna binau ikada wa kada fadhalika kafirun bi mu'minun bil kaukab. Adapun orang yang mereka itu mengatakan kami diberi hujan karena bintang ini bintang itu itulah yang kafir kepadaku dan mukmin bil kaukab, beriman kepada kaukab. Kafir di sini bisa keluar dari Islam. Bisa dia kafir kafir nikmat. Bisa kufur nikmat. Kan misalnya kalau dia menisbahkan itu sebagai sebab. Nah, yang tadi seperti apa? Syirik ah asghar. Nah. Walau ma min hadits Ibnu Abbas maknahu wa fihi juga disebutkan dalam Bukhari dan Muslim dari Ibn Abbas yang maknanya di situ disebutkan qala ba'dhum laqad sadaqa nau kada wa kada. Ini sebagian mereka orang-orang Arab dulu itu mengatakan benar, benar ya bintang ini. Kenapa? Tadi bintang ini malam ini muncul, nah sekarang ternyata hujan. Berarti betul ini bintang. Nah. Fa'anzalallahu hadhil ayah hadil ayat Allah turunkan ayat ini fala uqsimu bi mawaqi'in nujum ila qawlihi wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun dan ini sahih ya itu yang kita katakan tadi tafsir tentang ayat yang disebutkan oleh Syekhul Islam itu ada dua nah kemudian yang disebutkan dalam hadis Abu Malik tadi arbaun itu itu bukan perkara yang munhasir artinya al-hasru bukan maknanya al-hasru pembatasan nah balas dendam misalnya ya <clears throat> artinya tidak melakukannya ini bukan dengan eh kisosnya itu apa main hakim sendiri gitu satu kafilah nah, anggotanya terbunuh oleh kafilah lain nah sikat kafilah tersebut main hakim sendiri kan nah ini perkara jahiliyah Nah, yang nggak jahiliyah gimana? Datangi, dituntut. Satu pelakunya saja serahkan kepada penguasa. Ya, selesai. Kisos kan gitu. Baik. Nah, ini satu sisi juga. Nah, yang seperti yang kita katakan tadi bahwa para sahabat kalau diberi disebutkan pada mereka ini adalah perkara jahiliyah itu untuk menumbuhkan apa sebagai apa tahzir sebagai tahzir untuk jangan melakukan perbuatan seperti ini nah, sehingga mereka betul-betul nah jauh nah, kalau di dalam Al-Quran mereka hatta cuma dikatakan hayatan rijusun min amali syaitan misalnya rijusun min amali syaitan fajitanibuh itu mereka betul-betul tinggalkan nah betul-betul mereka tinggalkan. Nah, kita lihat keterangan Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala Bab al-istisqa bin nujum. Lamma kana min at-tauhid. Ketika termasuk hal-hal yang terkait dengan tauhid itu adalah al-i'tirafu lillah, mengakui adanya pengakuan kepada Allah bitafarrudihi bin ni'am wa daf'in niqam bahwa Allah lah satu-satunya yang memberikan nikmat menurunkan memberikan kesenangan. Ini yang harus kita yakini. Apapun kesenangan itu semuanya dari Allah. Dan kalau orang yang beriman, orang yang mukmin apapun keadaan dia, apapun keadaan dia yang mungkin dipandang orang lain jelek, bagi dia itu adalah sebuah kenikmatan, kebaikan. Ajaban li amril mukmin, inna amrahu kullahu khair. إذا أصابته السراء شكر فكان خيرا له وإذا أصابته الضراء صبر فكان خيرا له ليس ذلك إلا للمؤمن menakjubkan urusan orang yang mukmin itu kalau dia ditimpa kesenangan dia bersyukur itu adalah kebaikan bagi dia dan kalau dia ditimpa mudarat dia sabar itu adalah kebaikan bagi dia dan itu tidak diperoleh tidak dirasakan kecuali oleh orang yang al mukmin Apapun juga kalau dia seorang mukmin, hatta kehilangan satu kaki, kehilangan anak yang tersayang. Urwah bin Zubair radhiyallahu rahimahullah, tabi'in jalil, salah satu di antara fuqaha sab'ah. Dalam keadaan nah, kehilangan kaki, kehilangan anak. Kehilangan kaki, kehilangan anak. Ya Allah, engkau berikan empat kepadaku dan engkau ambil satu, masih sisa tiga. Ya Allah engkau berikan tujuh kepadaku dan engkau ambil satu masih sisa enam. Apa? Enam tujuh anaknya. Yang meninggal yang paling disayang. Nah. Kemudian eh, empat anggota tubuhnya tangan lengkap, kaki lengkap. Ternyata dalam sebulan perjalanan menuju ke Syam terkena penyakit yang harus diamputasi. Tidak bisa diobati lagi sudah menjalar sampai ke Wah, ini harus dipotong kata tabibnya. Terus gimana? Kamu harus dibius supaya tidak kesakitan. Tidak, tidak mau dibius, nggak sadar, nggak mau, nggak tidak pikir pada Allah. Lalu bagaimana? Dikasih obat ini nggak mau, kata, ya, ya udah saya sholat. Nanti saya kasih isyarat, kalian potong kaki saya. Sholat sekian berapa rakaat kemudian memberi isyarat pot. Iya, bayangkan antum yang sadar dalam keadaan melek, tak pakai tidak pakai bius, operasi, nah paha itu digergaji, kaki itu digergaji, dipotong dalam keadaan kalau kita kena kena tusuk kena pisau terasa seperti itu kan? Beliau itu pun tidak keluar. Nah, wah itu dongeng. Ya bagi Anda yang tidak sampai kepada itu ilmunya memang dongeng. Dan itu bukan satu hal yang mustahil. Kalau ingin merasakannya, nah, cobalah punya ilmu seperti mereka, pasti akan merasakan. Qala wa idafatu hanan wa daf'an niqab. Dan menolak muna mafsadah petaka. Wa idafatuha ilaihi qaulan wa atirafan dan menyandarkan itu semua bahwa yang menyelamatkan, yang memberi nikmat, yang menghilangkan petaka, musibah itu adalah Allah. Qaulan dalam bentuk ucapan dalam bentuk ucapan alhamdulillahilladzi najjani minka misal nah wa'tirafan pengakuan tahu bahwa itu memang dari Allah tidak terpikirkan kepada dia ya, dalam dalam benaknya sebab sama sekali kalau kita kan masih kadang-kadang walaupun dia kita ucapkan alhamdulillah nah, masih ya, untung tadi begini. Untung tadi begini. Kan masih ada aja. Gak murni artinya mungkin gak tutup bulat. gak melihat kita. Ya. Allah a'lam. Ini memang masih kita Allah apa? kapan misalnya ditanya apakah itu salah kan? Allah a'lam. Tapi itu keadaan kita. Ya, kalau mereka kalau kita melihat artinya membandingkan keadaan mereka nggak sampai nggak pernah ya ini mereka menyatakan artinya ketika hal yang seperti ini ada dalam bayangan mereka itu nah, bersandar artinya teringat kepada sebabnya karena disebutkan sebagian ulama seperti seperti itu. Nah. nah. Wa'tirafan pengakuan yakin bahwa itu memang murni dari Allah terlepas dari kesulitan memang karena Allah mendapatkan kemudahan itu murni juga dari dari Allah wasi'anatan biha ala taatihi dan menggunakan manfaatnya nikmat-nikmat tersebut untuk taat kepada Allah. Menggunakan nikmat-nikmat itu untuk taat kepada Allah. Ini tiga rukun syukur yang disebutkan oleh beliau. Nah, mengisbahkan nikmat kesenangan itu baik itu dalam bentuk datangnya kebaikan, terhindarnya kejelekan, ya, itu dari apa diakui sebagai pemberian Allah ya mengucapkan alhamdulillah memuji Allah yang telah menyelamatkan dia dan hatinya mengakui itu memang murni dari Allah. Nah, kemudian isti'anatan biha dia gunakan nikmat itu yang Allah berikan itu untuk taat kepada Allah. Maka karena qaulul qail sehingga kalau tadi tauhid itu adalah seperti itu, maka ucapan orang yang mengatakan mutirna binau'i kada wa kada yunafi hadal maksud. Berarti apa? Menafikan tujuan tujuan tauhid itu tadi. Asyaddal munafah. Betul-betul menghilangkannya, meruntuhkannya. Liidafatil matar ilan nau. Ketika dia, karena dia menisbahkan hujan itu kepada bin, bintang. Nah, ini bisa kepada apa? Nah, syirik akbar kalau dia menganggap itu sebagai syirik apa namanya sebagai sebab semata, nah, jatuh dia dalam syirik asghar. Dan itu disebutkan oleh nah, di dalam muhakik di apa disebutkan kenapa beliau menyebutkan di dalam eh, hadis Abu Malik itu menunjukkan bahwa memang orang-orang Arab dahulu dalam hadis apa Zaid bin Khalid Juhani orang-orang Arab dahulu memang biasa mereka nah menisbahkan hujan itu turun karena bintang bintang tertentu. Nah. Qala rahimahullah wal wajib idafatul matar wa ghairihi minan ni'am ila Allah. Yang wajib yang harus tidak boleh tidak. Kenapa? Kalau enggak berarti apa? Haram. Menisbahkan menyandarkan hujan dan nikmat-nikmat lainnya hanya kepada Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Hatta kita dapatkan sakit itu adalah sebuah kenikmatan. Satu sisi. Kalau kita sadari itu adalah sebuah kenikmatan. Kadang-kadang dengan sakit itu dia jadi lebih sehat. Lebih gemuk dari sebelumnya. Ya. Nah, jadi lebih baik dari keadaan dia fisiknya dari sebelumnya. Kan ini banyak terjadi ya. Kan banyak terjadi. Jadi jangan apa kita nah, merasa ada saudara kita mungkin yang bolak balik sakit misalnya. Bisa jadi ada hal yang mungkin dia apa nggak sembuh-sembuh misalnya. Itu juga sebuah kemuliaan dan kebaikan. Bisa jadi itu sebagai kafarah buat dia kalau dia sabar. Nah, ya. Tapi tetap yang lainnya juga kita mintakan memang supaya Allah memberikan kesembuhan, kekuatan. Paling tidak dia masih bisa sholat lah ingat dia kepada kepada Allah untuk zikir. Nah. Saya jadi apa? Makanya kan kalau di apa? Mudah-mudahan jadi apa namanya? pembersih buat kesalahan-kesalahan. Nah, itu kan kita kan itu kan nggak enak. Itu kan nggak enak. Tapi itu bisa jadi kebaikan. merupakan kebaikan nikmat. Nah. Makanya nah, kita katakan tadi dalam hadis tadi, ajaban li amrin li amril mukmin. Apapun keadaan seorang mukmin itu dapat kesenangan ataupun dapat kejelekan, itu adalah bah baik bagi dia. Barangkali dengan itu gugur dosa-dosanya yang mungkin dia lupa atau yang dia tidak tahu atau nah, bahkan dia sengaja tapi sudah tidak diperhitungkannya lagi. Nah, dan itu kenikmatan yang luar biasa. Kenikmatan yang luar biasa Ya sehingga mereka yang sakit mungkin mudmin yani lama menahun, banyak-banyak taubat kepada Allah banyak-banyak mohon ampun kepada Allah istighfar tapi juga yang lain ikhwan yang lain saudara-saudara yang lain doakan kepada Allah juga kesembuhan kekuatan dan Allah jadikan itu sakit itu sebagai pembersih ya pembersihnya nah Allah berikan dia kesabaran ya nah Wal wajib idafatul matari wa ghairihi minan ni'ami ila Allah. Yang wajib adalah menisbahkan, menandarkan hujan atau yang lainnya dari kenikmatan-kenikmatan itu kepada Allah. Fa innahu alladhi tafaddala biha. Karena Allah lah yang mengaruniakan hujan tersebut ala ibadihi kepada hamba-hambanya. Summal anwa, kemudian al anwa jamak dari nau laisat minal asbab laisat minal asbab kemarin mereka yang bersandar kepada sebab yang tidak ditetapkan oleh syariat sebagai sebab maka dia huh, mush musyrik ingat ini nah sebab itu dia harus memang teruji secara empiris logika ya secara qadari dan syar'i. Nah. Qala laitnam thumma al-anwa' laysat min al-asbabi li nuzulil matar bi wajhin min al-wujuh. Dari sisi manapun tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungan hubungannya. Wa inna sabab inayatul maula wa rahmatuhu wa hajatul ibadi wa su'aluhum li rabbihim bi lisanil hal wa lisanil maqal. Sebab itu turunnya hujan itu tidak lain adalah perhatian Al-Maula An-Nasir, ini yani Allah Subhanahu wa taala wa rahmatuhu, rahmatnya dan hajat hambanya serta permintaan mereka dengan lisanul hal ya keadaan mereka butuhnya kepada hujan itu kemudian lisanul makal permintaan mereka Allahumma aghithna ya Allah panas sekali kenapa tidak turun hujan juga berdoa pada Allah, minta pada Allah itu nah, menunjukkan apa? Memang mereka butuh hujan. Terus keadaan mereka berkipas atau bahkan mungkin sering melihat ke langit kapan ya Allah mengeluh kepada Allah mungkin yang walaupun tidak terucap dengan lisannya tapi keadaan mereka itu sudah menunjukkan nah ya ya ini mungkin itu sebagai sebab Allah menurunkan hujan. Nah, apalagi nah makhluk-makhluk lain yang mereka tidak berdosa. Batu-batu, tanah, tanaman-tanaman, binatang-binatang yang juga yang banyak bertasbih kepada Allah. Nah, itu mereka nah betul-betul meminta kepada Allah dengan lisanul hal dan lisanul makalnya. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Kan gitu mereka tapi kita tidak tahu apa yang bagaimana cara mereka meminta kepada Allah ya dan disebutkan oleh Ibnu Qayyim betapa seringnya mereka mungkin melaknat manusia-manusia yang ada di atas di atas tanah ini gara-gara dosa mereka menyebabkan hujan tidak turun-turun ya Ola, ini salah satu sebabnya adalah perhatian dari Allah, rahmatnya, kemudian hajat kebutuhan manusia atau hamba-hambanya, makhluk-makhluknya dan permintaan mereka kepada Allah. Baik itu lisanul hal, ini keadaan mereka yang memang butuhkan mau pak petani mau cangkok mau nanam padinya ataupun yang mau menanam di apa, di, apa tanaman lainnya dalam keadaan eh, sedih kenapa nggak turun hujan lisanul makal mungkin dengan per individu atau mungkin berjamaah dengan sholat istisqa Fayunazzilu alaihimul ghaitha bihikmatihi. Lalu dia menurunkan hujan kepada mereka dengan hikmahnya dan rahmatnya. Bil waktil munasib. Dalam, dengan waktu. Pada waktu yang sesuai. Lihajatihim wa daruratihim. Nah. Nah. Dan hati-hati juga dengan ucapan ya Allah yang tahu kapan Allah menurunkan hujan dan bagaimana menurunkan hujan itu ya di tempat mana sehingga tidak layak ya. karena disebutkan dalam sebagian atar ini kalimat-kalimat kita yang mungkin bukan bukan berdoa pada Allah dibilangkan mempertanyakan ini nanti bisa apa namanya dianggap sebagai sebuah kelancangan kepada Allah panas kan kok nggak turun-turun hujan ya itu bisa kata mereka para. Nah, kita kan sudah lewat dalam pelajaran apa? ada dawah Kalimat seperti ini kan tercatat. Siapa kamu kok berani, berani menentukan gitu loh. ya. Allah lebih tahu kapan Allah menurunkan hujan, ya, di mana Allah menurunkan hujan, kepada siapa Allah menurunkan hujan itu. Jadi kalau misalnya mungkin apa meminta lah, ya keluh mengeluh kepada Allah bukan menanya memper, mempertanyakan. Qala fala yatimmu tauhidul abdi hatta ya'tarifa bi ni'amillahi zahirah wal batinah alaihi wa ala jami'il khalqi. Tidak sempurna tauhid seorang hamba sampai dia mengakui nikmat Allah lahir dan batin kepada dia dan juga kepada seluruh makhluk bahwa itu adalah murni dari Allah. Wa yudifuha ilaihi dan menyandarkan semua itu kepada kepada Allah. Semua itu kepunyaan kepunyaan Allah. Nah, wayasainu biha dan dia gunakan nikmat-nikmat itu ala ibadatihi wa dzikrihi wa syukrihi untuk beribadah mengingat dan bersyukur kepada kepada Allah. Jangan gunakan nikmat itu lagi. Hujan itu dimanfaatkan digunakan untuk maksiat. Untuk durhaka kepada kepada Allah. Salah satu di antara nama Allah adalah Al-Mannan. Sifat manna ini kalau di antara sesama kita tuh jelek. Nyebut-nyebut pemberian. Ya, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Iya kan? Dilarang, tidak boleh kamu mungkin-mungkin menyebut-nyebut pemberian. Nah, sesama kita siapa kita? Nah, tapi nah, sebagian penulis menyatakan bahwa kalau orang tua mungkin boleh, itu dibolehkan. Nah, mereka punya hak besar terhadap anaknya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Termasuk artinya nikmat yakni dari Rasul itu, nikmat keberadaan Rasul itu tidak bisa kita. Maka ketika apa namanya? para sahabat Ansor setelah Rasulullah membagikan apa? membagikan apa namanya? anak ghanimah kepada orang-orang Quraisy, tokoh-tokoh Quraisy merasa, wah kok Rasulullah meninggalkan kita? lupa dengan kita padahal pedang kita masih belum kering dari darah darah mereka nah jangan-jangan Rasulullah sudah tertarik artinya tidak akan kembali ke Madinah dan mulai bergabung dengan kafilahnya eh, kabilahnya Quraisy nah, muncul pembicaraan tidak tidak tenang hati mereka akhirnya Rasulullah suruh kumpul ya ya masyarakat ansar ditanya kalau Rasulullah apakah muncul dalam hati kalian sesuatu ganjalan ketika aku membagikan hmm, ini kepada mereka. Apakah masih ada dalam hati kamu keterikatan dengan sampah dunia yang berikan pada mereka? Sampah dunia empat ribu nab, 1000 ekor unta, seratus ekor unta satu orang. seratus ekor unta Abu Sufyan, 100 ekor unta Muawiyah bin Abi Sufyan, seratus ekor unta Suhail bin Amr, 100 ekor unta yang lainnya, Subhanallah, 40 ribu ekor unta itu dibagikan atau 4 ribu, nah 40 ribu, 4 ribu, 4 ribu. Itu dibagikan kepada tokoh-tokoh Quraisy. Enggak ada satupun ghanimah itu kepada orang Ansar. Ada apa ini? Wah, oh, kalau orang sekarang mungkin wah Rasulullah nepotisme ini. Nepotisme. Kenapa? Yang dipentingkan kelompoknya saja. ya. Nah, Rasulullah jawab, Nah, apa kalian iri? Apa kalian muncul sesuatu dalam hati kalian kalau apa mereka membawa pulang sampah dunia? Apa kalian tidak rela? Mereka membawa sampah dunia ke rumah-rumah mereka, kalian bawa Rasulullah ke rumah kalian. Kalian bisa jawab, wahai masyarakat ansar, kalian bisa jawab dan dibenarkan jawaban kalian. Kalau kalian mengatakan, bukankah engkau diusir, kami yang menampung. Betul kan? Nah, bukan nah, kamu dihinakan, kami yang memuliakan. Kamu di, dikalahkan, kami yang menolong dan membela mu. Benar kalian. Mereka menunduk semua, nangis. Allah wa Rasuluhu aman. Allah dan Rasulnya terlalu banyak pemberiannya. Ya, kalimat itu. aman. Ya. Tidak bisa dibalas pemberian dari Rasulullah SAW itu keberadaan beliau itu rahmatan bukan hanya untuk kaum muslimin para sahabat yang hadir ketika itu sampai kiamat dan seluruh dunia dunia dan juga orang-orang kafir karena keberadaan beliau dengan diutusnya beliau SAW itu kalau Allah marah menghukum, mau menghukum itu tidak akan melenyapkan mereka bagaimana umat-umat sebelumnya umat-umat sebelumnya kalau Allah marah habis mereka habis kaum Ad habis kaum Samud kaum Lut binas binasa Fir'aun binasa dengan keberadaan Rasulullah itu orang-orang kafir itu masih tenang karena tidak akan dibuat seperti Allah. rahimahullah Nah maka gunakan iman-iman itu Kepada nah, nah Untuk taat kepada Allah Mengingatnya dan bersyukur kepada Kepada Allah Nah, jangan sampai Allah menuntut kita ya, dengan pemberian-pemberian tersebut kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Nah, ini tuh terisyarat mungkin dalam hadis Abu Darda yang diingatkan oleh Allah dan juga dalam Al-Qur'an. Tummalatus alun yauma idzin 'anin na'im. Kemudian kamu akan ditanya tentang kenikmatan yang kamu rasakan. Hadis Abu Darda itu Allah Rasulullah menyebutkan la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba. Tidak bergeser kaki seorang hamba sampai nah, pada hari kiamat sampai dia ditanya empat perkara tentang waktunya. Mana umurnya dia dihabiskan? Tentang syababnya, kepemudaannya, masa mudanya, kekuatannya, kemana dia habiskan? Tentang ilmunya, an ilmihi fima amila bihi bagaimana dia mengamalkan kepada apa dia amalkan ilmunya wa an malihi nah, tentang hartanya min aina iktasabah wa fima anfaqah dari mana dia usahakan harta tersebut kemana habisnya harta tersebut itu ditanya, ditanyakan itu semua nikmat itu semua nikmat nikmat ilmu lebih lebih nikmat il, ilmu tadi. Bahkan orang-orang yang berilmu, orang-orang yang mencari nampunya, ya, beramal, orang-orang yang beramal itu juga ditanyakan oleh Allah. Ya, ditanya oleh Allah mereka yang beramal itu, apalagi kalau bukan untuk Allah. Nah, kalau wahadal mawdi' min muhaqqaq min tauhid. Topik ini termasuk diantara upaya-upaya memurnikan membersihkan mewujudkan tauhid wa bihi yu'rafu kamilul iman wa naqisuh dan dengan dari sinilah kita bisa mengenal siapa yang sempurna imannya siapa yang kurang imannya Qala rahimahullah fihi masail tafsir ayat tafsir ayatil waqi'ah fala uqsimu bil waqi'ah sampai wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun الثانية ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية والأربع هنا ليس من نعم ليس الحصر ليس مراده الحصر menyebutkan empat di sini bukan bermakna pembatasan pembatas pembatasan Asalita disebutkan di situ bangga terhadap asmana kedudukan ya bangsawan atau enggak nah, kalau dia pernah apa nanti nah, yang sering kan misalnya ada istilah apa bibit bebet bobot ya ini kalau orang golongan darah biru nikahnya sama darah biru juga ningrat dengan ningrat juga nah, itu nah jahiliyah ya nah Thalithah zikrul kufri fi ba'dihha. Disebutkannya kekufuran pada sebagian perkara jahiliyah itu tadi. Apa? Istisqa bin nujum. Istisqa bin nujum. Imma kufur nema, imma kufrun akbar, imma kufrun asghar. Arabiyah anna minal kufri ma la yukhrijan lil millah. Ini dia. Ada kekafiran itu yang tidak menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Banyak, banyak beberapa hal. Kufurnya kaum wanita kepada kebaikan suaminya. Itu tidak keluar dari Islam. Tapi dia eh, jadi sebab itu jadi masuk neraka. neraka. Ya, Ra'aitu aktsara ahli nar an-nisa kata Rasulullah. Kenapa? Yakfurnal ashir. asyir. Nah, bukan kufur kepada Allah. Tapi di neraka. Yakfurna ashir. Nah. Kemudian nah apa lagi? Si babul muslim fusuq. Mencaci seorang muslim itu kepastikan wa qitaluhu kufrun meranginya menyerangnya itu kan kekafiran tidak keluar dari Islam kenapa Allah sebutkan wa in taifatani minal mu'minina qatalu dipanggil sebagai apa dua kelompok mukmin bunuh-bunuhan walaupun seperti kata Rasulullah idza taqal muslimani bisayfihima fal qatil wal maqtul finnar jika dua orang muslim berhadapan dengan pedangnya, saling serang, yang membunuh dan yang terbunuh di neraka. Kenapa? Ya, yang terbunuh, yang membunuh jelas ya Rasulullah. Bagaimana orang yang terbunuh? Ya karena dia kalah cepat aja. Nah, kalah cepat, kalah cepat temannya, masya Allah jago silat, jago nah, samurai, hilang kepalanya, alhamdulillah. Nah, tapi dia keluar dari milah dari Islam. Kecuali kalau dia menyatakan halal. Ini halal kok, boleh kok membunuh dia. Nah, ya. Khamisah qauluhu asbah min ibadi mu'minun bi wa kafir babi nuzulin ni'mah. Nah, ucapan ya, ini firman Allah. Nah, akhirnya ada masih di pagi hari ada hambaku yang mukmin kepadaku dan kafir kepada kepadaku. Ya, ini karena sebab turunnya nikmat. Apa maksudnya? Mereka menisbahkan nikmat itu kepada selain Allah. Mereka menyandarkannya kepada selain Allah. Asalisah tafattun lil imami fi hadal mawdih. Ya, cerdas untuk menangkap isyarat keimanan di dalam topik dalam pembahasan pembahasan ini. Ini apa? Penyandaran sepenuhnya kepada Allah mengaku pengakuan bahwa nikmat itu semuanya datang dari Allah. Asnabiah tafattun lil kufri fi hadal mawdhi. Nah, ingat lihat juga bagaimana mudahnya kekafiran terjadi pada seseorang walaupun tidak sampai kepada nah kepada keluar dari Islam. Tapi yang jelas itu adalah perkara jahiliyah. Nah, sebagaimana mereka salah salafun saleh dan kita menyatakan diri sebagai salafi. Mereka menjauh dari perkara-perkara jahiliyah. Wal benar, ya, dalam segala hal. Maka nah, yang seperti ini pun juga diupayakan untuk ditinggalkan. Berhasil itu semua dari Allah. Gagal itu juga karena Allah. Ya, sehingga kalaupun berhasil tidak membuat dia bangga, tambah syukurnya. Gagal tidak buat dia putus asa, tambah taat, tetap taatnya. Ya, tetap taatnya. Selama dia misalnya dalam keadaan dia sebelum berhasil, masya Allah di staff depan terus, tidak pernah lihat tengku orang, sholatnya sholat sunnah semua, Giliran berhasil berkurang. Kenapa? Sibuk ngurus ini, ngurus itu. Akhirnya sholat sunnahnya keteter. Mula-mula sholat sunnah. Rawatibnya ketinggalan. Oh, kalau selama ini biasanya sholat duha empat rakaat. Masya Allah. Tambah hasilnya, tambah hartanya. Tambah kesibukannya. Nah, sibuk ngurus. Akhirnya kurang dua. Akhirnya apa? Kurang lagi. Tidak dapat lagi. Ya. alhaakumul takasur. Kamu dilalaikan ketika apa? Berlomba banyak. Nah, berlomba banyak itu membuat kita lalai. Dan Allah mengingatkan kita la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Nah, tambah mestinya syukurnya. Nah, dulu dua rakaat sholat duha nah, dapatnya segini. Alhamdulillah tambah lagi nikmatnya. Kan Allah nyatakan ya, pasti Allah walaupun mungkin dia ini hasil dalam bentuk nominal tetap tapi ada sesuatu yang lain yang Allah berikan kepada dia yang kita mungkin nggak sadar. Ketika taat itu semua kita semakin taat, nilai nominal itu mungkin tetap. Gajinya 5 satu juta sebulan, tetap satu juta penghasilannya sebulan. Tapi ada yang dia tidak dapatkan ketika dia nah sebelum taat kepada Allah. Nikmatnya dia bisa tadarus, bisa menyelesaikan Al-Quran, bisa menyelesaikan salat sunnah, bisa menangis di malam hari kepada Allah. Itu nggak bisa belum tentu dia dapatkan. Hmm. Ya, ini kan jangan mungkin jangan kita merasa udah saat sudah kayak gini salah nggak sunnah diamalkan kok dapatnya segini juga. Hmm. Padahal dia merasakan hatinya tenang, itu kan luar biasa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, hmm, dia diberi rezeki dari yang arah yang tidak disangka-sangka, dalam ajaran ada rezeki lain yang Allah berikan kepada dia. Tambah semangat cintanya kepada ilmu, kepada sunnah, kepada amal, kepada ketaatan itu luar biasa. Tapi kita itu manusia yang alamunal, nah, ya, apa kata Allah? Apa surat Ar-Rum itu loh? ya'lamuna zahiratan yafan yang nikmat yang zahiratan wa wabatina. kebanyakan kita tuh yang taunya justrunya apa nikmat-nikmat yang lahiriah nikmat-nikmat yang tampak yang terlihat jumlah kayak gini berarti tambah besar Saminah yang ke-8, tafattun li qawlihi laqad sadaka nau kada wa kada. Nah, lihat bagaimana. Ini penyandaran kepada karena kita juga wah. Nah, untung ada dokter ini. Menyandarkan kepada selain Allah nikmat itu. Atasnya ikhrajul alim lil muta'allim al mas'alata bil istifham anha. Jadi adanya sikap pengajar yang memberikan persoalan kepada murid-muridnya untuk menanyakannya. Mereka paham atau tidak. Bisa juga bermakna apa? Untuk menggugah, menyadarkan. dia ya, punya perhatian atau enggak tadi dengan masalah tadi yang dibahas. Nah, seperti para sahabat ya, kan yang dikatakan oleh Umar dalam hadis Jibril itu. Ketika Jibril mengatakan sadaqta. Fa'ajibna lahu yas'aluhu yusaddiquh. Ada perhatian mereka. Di, nah, tanting lagi oleh Rasulullah SAW. Atadruna, atadri manisra'il. Kamu tahu siapa yang nanya tadi? Allah wa Rasuluhu ya di qaulih sallallahu atas wasallam atadrun madza Robbukum rabbukum nah, untuk mentanbih Nah, ya. hadir enggak dalam keadaan ini majelis itu atau tidak? Paham atau enggak? Mengikuti atau enggak? Itu bisa juga maknanya. Nah, jadi bukan sekedar bukan sekedar apa namanya ya menanyakan, menguji, mengetes atau men, ya ini apa namanya murid, ya, tapi mungkin aneh hadir apa enggak ini anak ini mungkin badannya hadir di sini tapi pikirannya sedang safar al-ashirah wa'idun na'iha ancaman buat perempuan-perempuan yang naik kenapa memang biasanya itu perempuan kerjaan perempuan anda nah, ada hampir tidak ada laki-laki. Kalau menangis memang laki-laki nangis enggak. Rasulullah SAW paling hebat, paling kuat hatinya juga menangis. Ketika menggendong Ibrahim, ketika ya Putra dalam keadaan sedang lucu-lucunya kita bayangkan. Usia beliau 60 tahun. Anak yang sedang lucu-lucunya mungil kan sih. Menyenangkan. Dalam keadaan beliau putra harap punya anak mungkin. Dengan subhanallah meninggal dunia. Sedih Rasulullah. Para sahabat heran. Anda menangis ya Rasulullah. Iya, ini rahmatnya Rasulullah ya, mata menangis tapi Islam tidak mengatakan kecuali yang diridhoi oleh Allah. Nah, perempuan-perempuan ini biasanya mereka meratap yang baik yang kemalangan ataupun yang lain membantunya untuk betul-betul menampakkan sedih itu ikut berduka cita, ikut juga nangis nah, meratap entah itu ponakannya atau sepupunya atau dan ini mereka diancam oleh Rasulullah akan diberi pakaian ter ter dari nah, dari neraka nanti kemudian baju atasnya lah dengan korengan luka-luka boroan apa bekas lah yang menjijikkan itu kalau dia tidak bertaubat kalau dia bertaubat jelas tidak ya Allah maha pengampun nah wallahu taala alam nah, intinya kuat-kuatkan hati ya ya, ketauhidan itu dengan mengakui bahwa semua nikmat yang kita rasakan itu adalah dari Allah. Lebih-lebih nikmat al-ilmu wal amal. Sehingga apa? Tidak merasa lebih dari orang lain. Dalam hal amal, ya, juga dalam hal al-ilmu. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Ya. Nah, dan di atas yang punya ilmu ada lagi yang berilmu. Ada yang maha, maha mengetahui. Itu Allah subhanahu wa ta'ala. Di atas orang yang taat masih ada yang lebih lebih taat. Ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Ini bukti bahwa di antara orang yang berniat